intine Kanjeng Nabi ku lek kate sare, Kanjeng Nabi ndisiki njaluk sepuro nang garwane. Wong lanang kadang diomongin ngene iki bantah. Hmm, hmm, ora iso. Wong lanang kok njaluk sepuro nang wong wedo lho kualik iki. Oh, dadi remeh lah wong lanang. Pak, kata siapa? Suami minta istri, minta maaf pada istri, suami jadi remeh. Kata siapa? Justru semakin mulia, Lu isin sih orang lanang jauh sepurna itu. Kenapa mesti malu minta maaf? Apa dipikir suami itu selalu benar? Apa dipikir wong lanang itu apik terus? Apa dipikir wong lanang itu gak tahu salah? ngomong Sangat tidak bagi penting ya. Banyak suami yang marah-marah kepada istrinya seakan-akan istrinya yang bersalah padahal suaminya yang brengsek gitu kan hmm, masa dimasakno lalu gak enak titik ngamuk-ngamuk padahal nek blandani titik padahal masa wong itu kan sesuai nek blandani wong lanang sih dibelanjani satu sewu ya enak masalahnya itu kalau daging iso gak rawon iso gawe soto iso gak kare terus tambah sambal tomat sama kerupuk eh barang sama lalapan satu sewu saya ketemu untuk kok ono kok tanggangan iku pecel sambal tomat karo kerupuk sayur asem ngono ae 20.000 kok ono pindah. Nah, Sambelé mentahan nah, ngono. 5000 ya tukono uyah kabeh. Nah, ulah kene rambano godhonge jambu kloto sing remen. Urus ngomong lanang cek mentret. Banyak titik jaluk sate lima 5000 jaluk sate. itu untuk murah-murah diuntali pas ya, buat tak ono Rasulullah saja itu minta maaf kepada istrinya kok. Emang betul berisi orang الرحيم الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين والغانمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافي الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hal lana Amma ba'du. Jangan berulama orang ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyarakat, para sesepuh, ketua dan seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonocolo dari jajaran Suriah maupun Tanjiliah ya. yang saya kagumi yang dimuliakan Allah ketua seluruh pengurus antum Nahdlatul Ulama Kelurahan Bendol bersama penuh-penuhnya yang saya hormati pejabat pemerintah dan semua tingkatannya, Bapak Kapolsek bersama para anggota yang hadir yang saya hormati, Kepala Kelurahan, bersama staf, Ketua RW, RT, dan tokoh-tokoh masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, persekutuan iman, jemaah sekalian, yang saya cintai, yang saya hormati, rahimahumullah. Dalam rangka halal halal sekaligus peringatan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-69. Terlebih dahulu saya yang doaif Anwar Zahid menyampaikan untayan doa Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan terutama di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang kembali kepada fitrah. Kembali bersih. Bersih dosane. Amin. Amin. Amin. Tak ini Kembali fitrah itu artinya kembali bersih bersih dosane bersih kesalahannya bersih kesilafannya bersih kezolimannya bersih keleannya bersih dompetnya lek bersih dompetnya ini tanggane akeh sodakoe Kenapa saya sampaikan bersih Jadi eh, Soalnya biasa, ya, terutama ibu-ibu di akhir Ramadan ini lah belanja entek tak anak. Karena Allah kita memasuki bulan Syawal yang secara harfiah artinya berkembang dan meningkat. Ada semacam tuntutan buat kita untuk meningkatkan kualitas diri meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal ini bulan kupu-kupu. Kalau sebelum Ramadan itu bulan ular, memasuki Ramadan itu bulan kepompong. Ya, kepompong itu bahasa Inggrisnya the entong. Lepas Ramadan, Syawal ini bulan kupu-kupu. Ya, pertanyaannya, dulur-dulurku bendul merisi ini mari Ramadan ini dadi kuku tak dadi ular sing kita memang berharap Idul Fitri kembali fitrah kembali bersih dari dosa tapi kita tidak boleh merasa bersih dari dosa jangan salah kita berharap dan berdoa muka-muka dosane bersih di ngapura Gusti Tapi gak oleh so gak duwe dosa. Allah sholli ala Muhammad. Agar taubat kita diterima oleh Allah, itu ono rukunnya Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. eh tak itu cara Jawa. ini ngasih ngomong ngene. ngomong-ngomong പുണ്യകാര്യഗിരി menolak arkanut taubati utawi piro-piro rukune tobat iku arbaatun Ono Papa. jadi rukune tobat supaya tobat diterima iku Ono Papa. al awal utawi rukune tobat kang kawitan iku al ketunu ketunu entah bahasa Arabku entah kayak bahasa Arab kabeh malah gak paham sampean aku ngaji kita ukur tuh omongi kita omongi wong alim-alim ya dalile tak tokno iki wong ngene-ngene iki ngaji ngene ae kemudian paham salahmu lho aku ini dia masih gak seneng mesti aku siap resiko siap mau gak diundang meneh ndek kene mung golek aku bingung belasan Rukun yang pertama betul, tidak ada tobat tanpa penyesalan. Itu betul. Apa aku bilang, eh, apa aku bilang seneng diri bopong. Nah, betul. Pokoknya harus betul lah menyesal. Udah, Engkau keterangan ini muri ya langsung cukup. Wasani utawi hukumnya tobat kang kaping tidur. iku tu mande. Setelah getun harus mande stop dari maksiat. Getun toh tapi belurung gak mande. Untuk tobat itu tomat ngakune tobat kenyataan ku itu mandek. Wasani itu utawi kang kaping telu niku al janji janji al kak baleni kak baleni guyu guyu ndak karep Woi, kalau ini nama apa masih? Nomor saya nomor papat, engko buri, ku aku nek lali elingno. Nomor sisi nomor? Oh, naga nyaut. Nomor sisi? Betul. Nomor loro? Rupa ayu-ayu oon. Tek tak diomongno wis lali. Nomor sisi? Betul. Nomor loro? Anda nomor telu janji tak baleni wis tahu gini ini ngiling dhisik getun mandek janji tak baleni tiga rukun taubat ini berkaitan dengan tiga dimensi waktu manusia hidup pasti mengalami tiga dimensi waktu tiga dimensi masa yang pertama masa lalu lewat berisi nyarani biar Bojonegoro lek ngarani hmm. fast time. Pasti punya masa lalu. Yang kedua, masa kini. cari wong kene saiki lek dari wong Bojonegoro present time. Salah sakarku menawa. Yang ketiga, masa depan. Lek wong kene ngarani ben nek Bojonegoro next time. Guyumu lo kau nama model. Setiap manusia pasti punya masa lalu. Menjalani masa kini dan menghadapi masa depan. Betul? Apa kaitannya masa lalu, masa kini, masa depan dengan tiga hukum taubat tadi, betul, mandek, janji, ini. Pertama, masa lalu. Berkaitan dengan masa lalu, kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita karena masanya udah lewat tidak ada lorong waktu yang bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Kalau ada itu hanya film fiksi, Doraemon. Enggak aslinya Darmon yang Jepang Doraemon, terus Surabaya ya Darman. Kembali Naruto Jepang itu kan ya Naruto. Naruki. Ayo yang bisa balik ke rumah ini? nggone tahun 70, matur kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita. Maka yang bisa kita lakukan hanya getun, menyesal atas kesalahan, kezaliman dan dosa serta maksiat yang diperbuat di masa lalu. Anda sahanya? Nah, berkaitan dengan masa kini yang sekarang dijalani, ya kita harus stop, berhenti dari perbuatan dosa, Kemudian yang ketiga, masa depan. Terkait dengan masa depan, kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Siapa yang tahu masa depannya? Ngajungo. Jangankan 10 tahun lagi kita bagaimana? Jangankan setahun lagi, jangankan sebulan lagi, jangankan seminggu lagi. Besok kita masih ada atau tidak? Nggak ada yang tahu. Mening, sama saya urek tagak, kamu sih meru. Ya aku sama sesuai. Bisa aku sih itu soalnya. Karena kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita, maka yang bisa kita lakukan adalah berjanji untuk tidak mengulangi maksiat. Kalau sudah berjanji tidak mengulangi maksiat, otomatis bertekad melakukan toh. Bapak Ibu Saudaraku dan sekalian, uang itu lek duwe janji gak kate maksiat, bertekad melakukan toh. maksiat tak umure kari pendek, ini karo Gusti Allah dikai ganjaran waktu koyo-koyo umure kau terus. Soalnya niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Eh, paham karepmu gak paham karepmu. Niku telu lek wong Jawa ngarani triloka. tri buana. Jadi manusia itu punya buana masa lalu, buana masa kini dan buana masa depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun yang keempat kalau kesalahan itu berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan sesama manusia, maka harus minta maaf dan memaafkan. Lek sampean duwe salah nang wong sama sampean kudu gelem njaluk sepuro. Lek ana wong liya sing duwe salah nang sampean, sampean kudu gelem nyepuro. Understand? Iya, Ini Intinya halal berhalal nanti di situ. Minta maaf dan memaafkan. Bapak Ibu sama sekalian, salah satu tradisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang tidur itu Rasulullah selalu selalu dan selalu mendahului minta maaf kepada istrinya. Tak boleh nih, tak boleh nih. Pengumuman lanang-lanang bolong. Menengok dulu sama tuh tarik wangi salah satu ini Kanjeng Nabi iku kate sare, Kanjeng Nabi indah lo sepuro nan garwane. Wong lanang kadang diomong ini iki yo bantah. Hmm, hmm, ya ra iso. Wong lanang kok ya njaluk sepuro nan wong wedok ya kuali Oh dadi remeng lah wong lanang. Pak, kata siapa? Suami minta istri, minta maaf kepada istri, suami jadi remeh. Kata siapa? Justru semakin mulia, Wisi yang lama nggak ikut itu. Kenapa mesti malu minta maaf? Apa dipikir suami itu selalu benar? Apa dipikir wong lanang itu api terus? Apa dipikir wong lanang itu gak tahu salah? Rengok no. Tangan itu bagi penting dong. Banyak suami yang marah-marah kepada istrinya seakan-akan istrinya yang bersalah padahal suaminya yang brengsek gitu kan hmm, setuju nanti masak mau lalu gak enak titik ngamuk-ngamuk padahal yang belanja nih titik padahal masak emang itu kan sesuai yang belanja nih wong lanang sih dibelanjain satu sewu ya enak masalahnya itu kalau daging bisa nggak rawon bisa gak soto bisa gak kare terus tambah sambal tomat sama kerupuk eh barang sama lalapan satu sewu saya ketemu untuk kok nang wak panggangan niku. Petel nambah tomat karo kerupuk sayur asem ngono ae. untuk tukono pindang. Sambelnya mentan. 5.000 tukono uyah kabeh. Ya ulah kene rambano godhonge jambu klopo sing sampeyan ngene. Ya urut ngomong lanang tega mentret. Banjang iki iki njaluk sate 5000 njaluk sate. Sing murah-murah duwe kali tasbih kok tak Rasulullah saja itu minta maaf kepada istrinya kok. Emang eh, bikin berisi orang belum dulu. Nah, saya kadang-kadang ya niru kadang-kadang. Loh kadang-kadang? saya itu kan nggak bisa setiap malam ketemu istri saya toh. Mungkin, ya nggak tepat jadwal luar negeri ngono kayak seminggu nggak boleh. Tepat jadwal luar pulau kadang setengah bulan nggak pulang. Ayo, kan makanya nggak tepat ketemu kok. Kadang-kadang menunggu ya, aku tetap omah, Dene dulu yo ya tak buka. Kamu kuwi gak ngerti karepku aja kok angen-angen dhewe ngono lah. Dipadangno karo wong kene. Tak buka yang-yang wong yang dhewe. Ini gak percaya lho. Anjene aku lek melok ngono kok. Dene mulai. Sampun, Pak. Terus tajak salaman aku ya lo sepuro yo eh, eh sedino iki aku duwe salah ning sampean aku jaluk sepuro nggih sampe same wis mari ngono wis turu nah Ya salaman sepuro nih, turu. Tenane kalau suami saja dianjurkan untuk minta maaf kepada istri, apalagi Ibu ingat, kalau surga anak tergantung ridho orang tua. Tapi kalau surga istri tergantung ridho suami. Sumber suarga sana dulu, buju sampean dulu, mbak nongol kurangnya. Udah kan tak ini. Ini kok mana nanti kalau Maka sebaik apapun ibadah seorang istri kalau nggak dapat ridho suami nggak bisa mencium bau surga. Loh, nggak tersulam loh rewangi. Selama suaminya bener, ini suaminya salah nggak ada tiba ya. Pokoknya suaminya bener maka istri harus berusaha untuk minta maaf kepada. lagi mari halal berhalal saya aku takon bapak bapak sudah memaafkan ibu kok gak pati semangat bapak sudah memaafkan ibu dari lubuk hati yang paling dalam Alhamdulillah ibu sudah memaafkan bapak ikhlas senakal apapun dia mikir sih kalau ibu tidak memaafkan bapak, bapak juga tidak memaafkan ibu. Subhanallah, penderitaan yang mana lagi yang harus dirasakan? Bukankah berarti kita berdua sebagai suami istri untuk saling berkasih sayang. Nah kalau nggak mau saling memaafkan kan otomatis nggak rukun dong. Coba jangankan ibu-ibu mendem berisi, sedangkan putri Nabi Sayyidah Fatimah itu saja saking kepingin mendapatkan maaf suaminya karena satu ketika pernah menggelakkan gelak nol suaminya itu minta maaf sampai 70 kali sambil mengitari badan suaminya cak aku sih salah sepurane cak jadi nanti sih kakak punya kak mau nek war ah sepurane cak kak war kali sepurane kak war sampai ping 70 tak ahli sepurane tak ahli sepurane tak ahli sepurane ping 70 baru saya kena Ali senyum dan itu tanda sudah ridho dan memaafkan saking pingin ini dapat maaf dari suami ngonoku kadang ngono kok wong wedok nggak harus sepuro nang bojoe yang lana gak gelem nyepuro gak susah belas biasa wong kenapa mboten bojone termasuk Ono-ono kuwi wedok tak yo aku sing salah sepurane. Aja sing lanang, Pak. Kebatut sampean aku durung iso nyepuro. Ngono ku tau menan. Tak lamun nyepuro, Pak. Kamu sepuro ya wis. Mbok iki ate kurang ya aku. Nah, turunnya jadi ngono kok antar kentongan. Ini lanang dikono ngono gue lemes kok. ngene gelem sepuro-sepuran iku kandhane rukun. nggak rukun tahu itu gak perlu sepuluh sepuluhan Lah yang rukun itu penting. Makanya kemitraan polisi dengan masyarakat, masyarakat sangat penting. Penting masing-masing berniat untuk ibadah. Kan orang ibadah itu sesuai profesi dong. Wih. Wih. karena ibadahnya pejabat, iya tanda tangan kalau setempel tetap no itu ibadah pejabat. Pak Lurah Karawi. Hah? Nanti. Kapolsek teko lurah ora teko. Pak RW misalnya. Ibadah itu standar itu, itu proposal pembangunan TPG. Ngono ku Pak RW langsung, wah alhamdulillah tanda tangan merah-merah merah standar cetok ngono. Ojo sampai RW ini ngomong, ya kita tanda tangani, tapi kena cair 10 persen rek. Kemudian gue kutuk ngomong gitu. Pokoknya kali ada eret tekok itu sebagai ibadahnya Pak RW ini loh. Halo. Ya, Pak RW kata ngomong subhanallah ganjarannya luar biasa. Memang ibadahnya di situ. Taman butuh paham. Nek kiai ibadah ya wiridan zikir. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kiai ya lebih ya lebih ya lebih ya lebih ya lebih ya lebih ya kodi ya kodi ya kodi Orang main cantik, ya kodi ya kodim langsung kodi Engkau ramai lo tahu ini. Ya kodi ya kodi ya Allah, ya kodi ya Allah, ya kodi ya Allah, ya kodi Ya senau, ya basir, ya senau, ya basir, ya senau, ya basir, ya basir, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Soalnya bangun masjid belum tadi. Itu semuanya ya dana. hanya polisi ibadah yang cukup keamanan dan ketertiban masyarakat ini badai polisi nangkep maling nangkep bandar togel kalau nggak sempritan saya ketemu ini sing tepuk tangan kita tahu ketilan ibadah Ya, lha nek sampean utange akeh ibadah nyambut gawe sing mempeng cek oleh duit iso kena gawe nyaur utang ndek salah utange akeh mau ke masjid lu lunas utangmu ya wong ora amal itu bokol wong Wes pokoke sepuro-sepuroan. Ini lho. Wong iku lek gak gelem nyepuro salah wong. Gak bakal oleh jatah mau maghfirah Gusti. Dan salah satu tradisi dari salah satu salih itu kalau mau tidur pasti berdoa. Lamun sakit ah, dungane kate turu. Lek kate turu ku donga bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya. Nah, ini tuh gurume arek TK gerang-gerang guru ini mau Allah rumah ahiyah yang bener itu kapan nanti masalah terus ya? di samping berdoa memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah dan memaafkan kesalahan siapapun yang berbuat dolim dan kesalahan kepada kita. Jadi hati ini ngomong, ya Allah, siapapun yang bersalah kepada saya, sengaja atau tidak, kesalahan kecil atau besar, saya maafkan ya Allah. Siapapun yang berbuat dolim kepada saya, dia tahu atau tidak, dia sengaja atau tidak, kezoliman kecil atau kezoliman besar, sudah saya maafkan ya Allah, saya ikhlas, dan besok di akhirat saya tidak menuntut ya Allah. Tidak hanya. Jadi, ini itu jembar, lecari cari wong hati ini nyamuk Duo. Hati yang bagaikan samudra. Uang yang iso negoro hatine. Halo. Mana ngomong apa gak? Modelnya kok mereng-mereng. Kok kok apa yang gayung mereng. yang nyamudra. Orang itu kalau hatinya seperti samudra luar biasa. Coba ini ada satu filosofi kehebatan samudra itu diantaranya begini. Semua air hujan yang jatuh dari langit itu pasti nanti akan sampai ke lautan. Air hujan itu simbol rahmate Gusti. Maka kalau kita kepingin semua rahmat Allah sampai ke kita, maka jadilah seperti samudra baleni tak baleni kita belum belum belum paham air hujan itu semua pasti akan sampai ke lautan Boleh benang biay di benang cawan, di benang embung, di benang oma engkau akhirnya ente-ente benang segoro air hujan itu simbol rahmat Allah sampainya ke lautan maka kalau kita kepingin semua rahmat Allah sampai ke kita jadilah seperti laut Allah SWT Muhammad apa cirinya laut? Pertama, laut itu tempatnya paling rendah. Tidak ada di dunia ini tempat yang lebih rendah daripada laut. Ayo aku geleno. Opo sing rendah dari laut. Coba ngomong sapi teng. Sapi teng. Ngomong sapi teng dasar laut. Tidak ada tempat yang lebih rendah daripada laut. Maka kalau kita kepingin dapat rahmatnya Allah, kita harus rendah hati. Namanya tawadu. Rendah. Orang rendah itu tidak kalah kok. Wong rendah itu malah menangan. Jangan dikira orang rendah itu salah, enggak justru malah menangan. Kadang-kadang kita kan salah, oh wong juga wong rendah terus remeh yang wong, kayak kalah-kalahan wong. Enggak, justru wong rendah itu menangan. Wong rendah itu menangan karena dia selalu lebih bawah ya hampir yang kena yang sani sore masuk di saduni gak kena soalnya sani sore terus itu gampang kena ini yang metiki temekiti kemelinti sombong kayak gunung itu gugur memang dia pertama menerima curahan air hujan tapi setelah diterima kan air hujan itu kemudian menggelender Sak karepku sak karepku sampean cari ngono itu. geger. Ya menggelundungi dan menggelewer. Kemana? Ke bawah, ke tempat yang paling bawah terakhir pasti ke lautan. Uang mulai sombong. Yo ya, koyo eh, koyo eh kaitannya oleh, tapi mau diliwati tok. Hanya digelenderi saja. Makanya <laughs> lek orang wong sombong, namun tenang ae, hmm, digelenderi tok wong nek digenderi rahmati Allah ente entekane tetep dengane sing bisa Allahumma senang ala Allah. yang kedua hebatnya laut itu seneng weweh suka memberi suka berderma laut itu tiap hari dikuras ikannya ribuan ton tapi namanya laut tidak akan pernah kehabisan ikan ono tak laut yang kentaan iwak segoro ini kentaan iwak jenengan nek iso koyo segoro masih tak kekayaan dengan dikuras terus untuk pesantren tokno untuk yatim piatu tokno untuk pembangunan masjid tokno dikuras terus nggak akan habis kekayaan sampean justru tambah akeh tambah akeh tambah akeh tambah akeh koyo segoro ini dikuras wae saate-ate tambah akeh wae niki aku tau nerangno yo wis aku kurang opo masjid wis nyumbang pesantren nyumbang yatim piatu nyantong malah terus Malah udah. Soalnya zaman gue iso kaya segoro, saya sapi teng mau di sini yang perimbul perimbul kuning itu nanti sapi teng, Oh, papa mangke ya wis. Lalu itu kan begitu tuh diambil mutiaranya setiap saat nggak habis malah semakin banyak dan semakin pindah itu mutiaranya. Lah iso yang ngono. Subhanallah. Luar biasa. Makanya kudu gelem nyepuro. bakal ini uang iku lek gelem nyepuro, kau oleh jatah maghfirahe Gusti إن القرآن الله tahu وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور rahim kalau kamu mau memaafkan memaafkan dan memaafkan maka sesungguhnya Allah maha mengampuni dan maha kasih sayang. Artinya, kalau kamu mau memaafkan kesalahan saudaramu, memaafkan orang lain, memaafkan orang lain, maka kamu berhak mendapatkan Ghafurur Rahim, ampunan dan kasih sayang Allah. Maksud mukhalafahnya sebaliknya, kalau kamu nggak mau memaafkan, nggak mau memaafkan, nggak mau memaafkan, maka tidak akan pernah mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiap dino Senin, Gusti Allah ku malaikat, "Eh para malaikat, sakjane Iki dina dosa-dosa wong mukmin kabeh ta sepuro, kecuali wong mukmin sing duwe salah nang wae. Wong mukmin sing duwe mangkel nang wong liya, benci ambek wong liya, geting nang wong liya, gak kelem nyepuro. Ya Iki dosae gak kira tak sepuro. Ngono. Kabeh dosa wong mukmin disepuro karo Gusti Allah kecuali wong mukmin sing duwe geting nang wong liya ini gak gelem ya, pura itu dosa gak kira disepuro kalau Gusti Allah dari Gusti Allah aku gak seneng nang ngomong itu, mau dikongin nyepura ya kok gak gelem wong aku sih dadi pangeran lho ya nyepuroan lha dene ini lho pangkate apa ya kudu risi wakil RT paham lo Uh. bisa jadi ngapun tuh ngapunten jadi kan misalnya saya benci karo uang geding karo wong manggel karo wong sampean durung kula masih sampean istighfar saat ate karo motor tasbih wor wor wor wor sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam nabi wor wor nganti tasbih perrodo kabeh salam dulu merodo sisan gak kira di sepuro karo Gusti Allah selama sampean cek benci nang wong liya geding nang wong liya sampean Sampeyan cek dhewe mangkel nang wong gedhe nang wong gurune pura. Terus sampeyan kedhisan mati. Iki ngono sampeyan kok ditahlili ini yuk? Ya, ya kena-kena ae. Cuma tahlile gak iso tembus. Apa? Sampeyan gak oleh jatah mau ya Allah. Mau ya Allah iki umpama banyu dan. Wih. Kembrocok rina wengi nyirami ati. Lah atine menungso ki ana sing iso disiram nampa banyu dan mau ana sing iso dan mau. Soalnya hati ini menungso ki ibaratnya bak. Hati sing gampang nyepuro, sing rido, itu ibarat bak melumah. Bak nang melumah. Ono misi itu kelebon banyu. Soalnya bae, lumah. Hati nang rido gampang nyepuro. Tumpukut nomor rahmati Gusti Allah. Gampang oleh pangapurane Gusti. Melumah. Ati sing gak rido, ati sing benci sing gedhe, purik barang ngono itu iku cara bangun menopang ya mengkurut utan tahu ngeris gak kira kebon banyu soalnya pak ya eh? mengkurut pak nggak mengkurut banjir ya tak kebon banyu malah kenter kok makanya wong sing benci wong sing kure itu artinya mengkurut Hari ini ya, di taman tonton kapan kure terus mengkurut Rako, dia ngetut mati nih. makanya hari ini kena kure, mengkurut ngetut mati nih saya mengkurut ini iku saya wong itu wedo ya wae sing diwaris cilik. Pak Duri yang sing lanang yang morok nih mengkurep. Wong wedok kalau satu mengkurep menunggu cuci cuci anu lanang. Sing lanang yo bingung. Ini cuci nggak ya bisa melumah. Lima, lima. Untungnya sing lanang kok nemu coro. Golek duit keleleran terus belai. Iki duitnya sopo keleleran kok Duitku Bareng urut duit keleleran iso lali nek kureh rumah-rumah dhewe. Orang nang lapor dan rumah kan. Kan aku pusing, rumah itu mengurut pasar aku. Menunggu saya ini wong wedok-wedok yang wakai sing diwaji. Pak Puri ambil sing lanang yang morok, mengkurep. Wong wedok kalian kata mengkurep menunggu cuti-cuti anu wangai. Wong lanang yo bingung. Ini tak cuti nggak ya apa, jadi rumah lingana linga untungnya sing lanang kok nemu coro golek duit kelelehno wis blae iki duwite sapa keleleran kok kene duitku kok mene bareng ora duit keleleran iku lali nek urip rumah-rumah dhewe Barang lapar dan rumah kamu. Sakarepku sih, rumah kudu mengurut lah aku. Kate ngalih yang kedua lewat sobatnya bener itu bapak itu dilakoni no, ada ada fase yang harus kita jalani apa jihad mujahadah lebih tepatnya begitu berjuang memerangi hawa nafsu manusia itu punya empat nafsu kalau ditinjau dari segi karakternya karena waktunya sangat terbatas aringkas yang pertama namanya nafsu syaitoniyah nafsu yang berkarakter setan suka dusta suka bohong suka fitnah, tembak anak adu-adu, terus nggak mau merendah. Kan setan itu nggak mau sujud kepada Nabi Adam, betul? Maka atas nafsu ini kita diperintahkan untuk sholat, untuk memerangi nafsu syaitannya. Sholat itu intinya pada sujud, karena setan kesalahan utamanya nggak mau sujud, maka diperangi, dilawan pakai sholat. Sholat yang bisa memerangi nafsu syaitannya. Eh, ada nafsu bahimia, nafsu binatang ternak, rakus urusan harta, selalu merasa kurang, nggak ada cukupnya. Gimana ngajinya lanjut apa sudah? Terus apa dulu? Nah ya, terus pertanyaanku dijawab sing jujur dan banter. Kapan jawabmu jujur, tak terus ngajine. Kapan gak kelem banter, gak jujur, langsung dulu. Deal? Eh, bukti bahwa Isa punya nafsu bahimia. Aku takut nggak menjawab. Dunia sampean, menurut sampean, iku wis cukup, luweh-luweh, tak kurang. itu terkait ke bagaimana ayo kurang kurang virusnya nggak mau nggak tak kayaknya proposal Nah, ya ini bukti nafsu bayi selalu merasa kurang. Maka atas nafsu bayinya yang selalu merasa rakus dan kurang mengenai harta, kita diperintah untuk zakat, sedekah, infak, itu itu dikeluarkan, dikeluarkan, ditokno, ditokno, ditokno. Cek ngomong so kurang malah ditokno, ditokno, ditokno. Ini nafsu bayinya maka zakat itu untuk mendedel. Menyoplok itu. Biar nafsu baiknya itu terdegradasi, tereliminasi dan lepas dari jiwa kita. Eh, jadi kaitannya yang kamu, aneh loh kerana ini. Yang ketiga namanya nafsu sabuliyah, nafsu binatang buas, pendendam dan suka marah. Maka atas nafsu ini kita diperintah puasa. Orang puasa kan harus menahan amarah tidak geger kawan ini so imun, aku lagi puasa kau lagi gegeran maka puasa itu kalau dalam istilah al insa artinya me mengempet Joyo mengempet dan itu sudah dilatih sebelum masuk Ramadan sebelum masuk Ramadan itu sudah dilatih mengempet, maka ada namanya megengan itu dari bahasa Jawa kuno antar kata megeng itu artinya ngempet ngono bro kalau nek dimek-mek dadi ageng ngono untuk melawan nafsu sabuniyah dan yang keempat nafsu rububiyah nafsu kepemilikan merasa memiliki segalanya ini rumahku ini mobilku ini tanahku ini jabatanku ini duitku ini kekayaanku merasa seperti Tuhan maka atas nafsu kepemilikan ini kita diperintah untuk haji. Berhaji itu kan untuk melepas kepemilikan. Semua atribut dilepas, bahkan pakaiannya pun dilepas. Siapapun ketika berhaji, presiden itu haji, lepas atribut presidennya, lepas pakaiannya, dibuntel gombal ya. Jenderal mau haji tetap lepas jenderalnya, lepas pakaiannya, Oh, itu loh kain putih. Pemanah mau komandan sih? Kiai lu mau haji, lepas kiai ini, lepas pakaiannya, lu belum gombal, sama. Kalau kepingin haji ini bener, kan haji itu tingkat-tingkatan dalam fikir, tingkat tertinggi terbaik dan harapan setiap jamaah itu namanya haji mabuk, mabrur tingkat di bawahnya Haji Makbul di bawahnya lagi Haji Mardut paling jelek sendiri Haji Muhyiddin itu tingkat paling rendah terus kata Pak Blas makanya geger terus taruh aja rumi sini yang terus woi oh, gak mari-mari itu iya, haji yang paling jelek itu Nah, sekarang persoalannya gini. Ada orang sudah sholat tapi nafsu syaitonnya masih kuat. Wis sholat tapi bisa koro, bisa suka fitnah, bisa tak boleh merendah. Berarti kan sholatnya nggak efektif. Sholatnya nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya, tidak berdampak. Wis zakat tapi saya rakus urusan dunia, saya rumah sekurang, berarti zakatnya nggak optimal. Wis poso tapi masih suka dendam dan suka marah. Berarti puasanya juga nggak berfungsi dengan baik. Wis haji tapi saya sombong merasa memiliki segalanya. Ini berarti haji ini nggak berfungsi dengan baik. Maka oleh karena itu di samping kita melakukan syariat, ya sholat, ya zakat, ya poso, ya haji harus ditindaklanjuti dengan mujahadah lek ini wong Jawa mendul risih ini topo broto ujo broto tarak broto Kula laku lek bahasa bojonegoro eh, the spiritual training. The spiritual exercise. Ya saya juga nyanyian kok bawa gue. Saya tak condong-condong apa syaratnya mujahadah itu Tentunya bagaimana wes ringkes ringkes saya Memang no, bapak ibu teman saya, cara wong kuno, mujahadah itu kudu ini melek, luwe, meneng, dewi. Tuh, eh, tidak no, melek, meneng, dewi. Ini orang ada 6M itu, melek, merem, lebu, metu, muka, mudun. melek meneng luwe meneng dewe Yuk, melek luwe meneng dewe ini untuk memerangi nafsu itu wong elek ini mergo nafsu kok wong nakal ini mergo nafsu wong jahat ini mergo nafsu kalau ini sudah terkendali hilang nakalnya waras jahatnya ini kenapa gak sampai korupsi ya nafsu meneng kenapa sampai narkoba ya nafsu meneng kuwabil kok ngono Kuy. Ngono. Pertama harus diperangi pakai melek. Kenapa kok diperangi pakai melek? Karena nafsu itu kalau malam hari sukanya tidur and the telon. Kailon deh. Wis dekelon, ngono maka ini harus dilawan pakai melek. Meleknya untuk Kalau ini latihan. Kalau malam latihan bangun, ya Lek bengi latihan tangi, ya Lapo? Oh, ngoyo. Ngoyo itu bahasa Inggrisnya piece of the tour. Lewang lanang, lewang itu ya piece of the jazz. lama yang ngaipe kok. Karena nafsu kalau malam itu sukanya tidur, maka harus dilawan pakai melek, roto-roto. Iya iya yang alim itu betah melek, ya sepuh dulu betah melek. Kiai nang ngantuan gak pantas blas. Nafsunya terperangi dengan melek itu mancah lain ada abin nahab. Sokongan melek bunyi awannya tujuh. Ini pertama harus diperangi pakai melek. Para pejuang bumi pertama melek, tapi pertama melek. Oh. Hei, polisi nih gak melek nah, polisi itu betah melek kadang-kadang bisa turu kalau istirahat di tempat lah aku yuk kenal polisi-polisi wabe sampai tekan jajaran kota yang aku sing kenal kalau aku sampai tekan mabus aku sing kenal kalau aku mana mau kompol gitu kan saya itu sering kok ngaji bareng kalian polisi-polisi itu sering kaya bina masyarakat yang mudah koplak-koplak ini kan mudah koplak karena aku ya Allah subhanallah ini maka harus diperangi pakai melek gitu tadi oh seberang-berang aja tak mau ini kok yang kedua luwe kenapa harus diperangi pakai luwe nafsu kalau siang hari sukanya makan dan minum berlebih-lebihan maka harus diperangi pakai luwe makanya di ruang kosong satu tahun dua belas bulan yang satu bulannya untuk luwe akan sirkulasi iya. ini normal understand? Yeah. enggak mau luwe nih, enggak normal tubuh kita itu ibarat tanaman. Memang perlu siraman air. Kalau nggak disiram air nggak bisa hidup. Tapi terus-terusan digerocok banyak disiram air, bosok bro. Demikian pula wadukmu. Waduk Jawa Tengah yuk yuk perlu disiram air, disiram makanan. Tapi lek terus-terusan bosok. nggak tahu bosok, ngan mangan ngan mangan sampai jemblung tetap mati. Ya rata-rata sing gampang kena penyakit yang gendut-gendut ini juga. Iya, Pak. Diabet, kolesterol, asam aurat. Nek guru-guru kaya aku ini penyakit gajian. Ngapunten, makanya dikon poso. Luwe untuk memerangi nafsu itu. Wong nek luwe nafsune gendut. Kenapa wanita sampai melacur? Mohon maaf banget. Soalnya warak itu kok keenggek ya untuk keimangan seminggu. Tapi kan akal. Mm -mm. Nek merangi gak ini, cara aja bahasa aku kasar ini. Kita kalau kamu barang ini kasar, kamu nang ya bus. Anten semuanya yang ngono, anten disebut apa? Halo, ini marah. Ngapun yang ketiga, menang. Kenapa kok meneng? Karena nafsu itu lek kadung ngomong gak nontek. Terutama lambe-lambe kudungan. Aku lek dindi yang pernah nyampe no, lapo sih. Misalnya gitu, wong lanang gak ada yang ngomong, wong itu kagak ngomong. Bibite lu, cici. Wong lanang kok kena biadam, mingkem adam. Kita ngomong itu kan lebih hawa. Ini kakak ngomong. Yang lanang ya rapat yang ngomong itu kok nabi. Ini kan tak merongos merongos uang ini akan tetap mantan. Aten. Malam-malam pakai helm yang malum-malum bagi helm tetap mantan. Jangankan kok di tempat-tempat yang lain kita akan ngomong suwe-suwe ngerang. Cah, di pengajian ngerasani, gak tanggung-tanggung dirasa dirasani kian ini. Nah, kroso ya. Makanya harus diperangi pakai menang. Ojo ngomong lekah manfaat, ojo ngomong lekah dibutuh no. ini Ini kemudian ada yang bantah. ini ini kok tanggung kok kakek ngomong. Nah, aku bintang ini kok ngomong kok. Tapi omongan itu kan insya Allah manfaat dan dibutuhkan. Ini. Ini. Nah aku mudah ini terus Gak sih banyak kalau kamu dia. Bukan bukan iya. wani yo. Maksude ngono. Ya, ngapunten guyon-guyon. Iya. Eh, terus yang keempat apa? dewe uzlah menyendiri mengisolasi diri dari lingkungan sosial budaya dan masyarakat Rampun ini mati berarti saya mari ngaji minimal itu tutup rumahnya ngaji makan mana menurut mana Artinya gini, mengisolasi diri dari lingkungan sosial budaya dan masyarakat itu bukan berarti terus tak kelem kumpul wong ini enggak. Ya tak kelem kumpul karo wong ya enggak. Engko pas wah uzlah menyendiri pun tak kelem kumpul karo masyarakat, tak kelem kumpul karo wong, manggon ijen di tengah hororo, jadi kepala suku blekong. <laughs> ya enggak harus seperti itu. Manggon tengah gua, jadi kepala suku cobot Artinya meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk menyendiri dalam rangka tafakur, untuk zikir, tafakur dan muhasabah. Enak papa dulu dilakoni. Subhanallah. Mesti jadi wong aku. Karena secara otomatis nanti nafsu-nafsu yang empat tadi sudah terperangi, terkendali, akhirnya nafsunya lereng. Terus sama nurutnya jadi hati. Disangkut. Wes. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Ngapunten sangat ngapunten ya, kalau ngomongnya konten kasarnya ini. iki. Benten nek ya, Pak Kapolri saya mau kan manjen wong ke kulonan teko Jawa Tengah. Mongane halus, beliau kan turunannya bangsa halus yang kita ngendikane yang halus kan bahwa tenang kan harus selalu ya aku padha kan Surabaya yang ini gak bisa kalau ngomong sing lembut-lembut gak ya, jadi turunan yang lembut kan. aku tendang, kalau nah, sungai kandang ini ini bahasa. Bahkan saya dapat informasi beliau itu orang dari Jawa, maka dari sana tidak halus ya bahasa ngulonan. Hanya nah, pulang ya, kasar tapi kasar saya tidak bertujuan menyakitkan, saya bertujuan meyakinkan ini orang yang sakit salahmu dhewe nanti bosok yang ini tidak ngaji ada loro hati nanti kan benar dan kan tidak semua yang kasar itu jelek gitu ini ada orang yang omongan dia orang yang kaku orang yang lemes kok gak terus lihat yang lemes muka-muka bisa jadi tali yang kaku bisa jadi pikulan apa Sampai sing lemes jadi pecut, sing kaku jadi pentung <laughs> itu sampai. ya tidak semua yang kasar itu jelek, ada yang bagus kok. Memang kalau kasar-kasar lumut, bereseti. Tapi kasar-kasar parut, manfaati. Kasar-kasar kancut, nadai. Kasar-kasar kasut, kaos kaki. kasar kasar-kasar janggut, nangeni. Nah, itu wong nong, itu wong tua, sepote yang gilani. ngapunten Bapak. Nggih panitia kula nyuwun ngapunten kula mandhap mampir donga langsung nyuwun pamit. Wis pirantos terus mboten derek ramah-tamah. Tapi mbuh yo ya nek kaya mana katanya. Ngapunten sangat, ngapunten mboten saged derek ramah-ramah, Pak Kapolsek, ngapunten sangat. Eh, tokoh-tokoh masyarakat kula manggil langsung nyuwun pamit mantun tuntut, masa estu sudah mulai muga-muga omong-omongan kula kali panjenengan iki nggih Tuh dibarengi hidayah Gusti Allah. Amin. Wis jenengan filter. Sing elek-elek sing gak genang-genang anggap angin lalu dadi reken. Iku mek bumbu ngono ae tok. Cek sedep ngono tok. Ambil santene, ambil saripatine. Al-Fatihah.